Baik, kita lanjut hadis 1053. Wa an Juzamah binti Wahb radhiyallahu anha qalat hadartu uh, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unas wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha 'anil ghilah فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يجيلون يجيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوا عن العزل Faqala Rasulullah SAW, Zalikal wad'ul khafi, rawahu muslim.